Mantaraka salasa jumahin Tahawunan Rahmahullah ala qalbihi Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sallam Hadirin ma'asirah Jum'ah Rahimahumullah Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita bergerak hati kita untuk menunaikan seruannya ibadah Jumat khususnya hari ini. Inilah anugerah terbesar pada hari ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kekuatan itu di hari-hari yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam Nabiana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada segenap khalifah-khalifahnya hingga akhir zaman. Hadirin mahasiswa jum'ah rahimahumullah. Pada kesempatan khutbah singkat ini, marilah kami mengajak selaku khotib khususnya kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena itulah sebaik-baik bekal kita di dunia ini menuju akhirat yang abadi kelak. Pada kesempatan ini, Khotib mengangkat tema dengan judul Ibadah Jumat melahirkan jiwa yang taklim berserah diri kepada Allah. Jadi poinnya adalah ibadah Jumat seperti yang sedang kita sama-sama tunaikan. Semoga Allah meridhoinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dinul Islam senantiasa membijaki umatnya, penganutnya untuk senantiasa adil, al jadi seimbang, balance di dalam segala hal termasuk di dalam menjadi perintah Allah dan di dalam rangka mencari karunia-Nya di muka bumi ini. Islam tidak menghendaki orang mengharap nilai-nilai akhirat tetapi melupakan nilai-nilai duniawi. Tetapi Islam senantiasa seimbang mengarahkan dan memerintahkan umatnya senantiasa ada dalam keseimbangan prioritas adalah tanpa merupakan dunia. Berkenaan dengan ibadah Jumat yang mampu melahirkan kolbu jiwa yang taslim. Karena dengan jiwa yang taslim itu merupakan modal penting telah kita di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yaumala yang yanfa'u malun wala atau ila di atallaha salim. Ingatlah di hari tidak bermanfaatnya harta dan anak laki-laki. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan kolbu yang taslim terserah diri. Ibadah Jumat ini kita melahirkan itu. Maka dimanapun kita, kapanpun kita berada dalam hari Jumat, maka bersegeralah kita untuk menunaikan ibadah Jumat. Karena teramat penting ibadah Jumat ini di dalam rangka membentuk karakteristik kolbu yang tak penting. Sebagaimana dalam mukadimah kami sampaikan, Allah berfirman di dalam surat al Jum'at, surah namanya Jum'ah, Allah mengkhususkan perintah Jum'at ini, ibadah Jum'at ini dengan ayat dan surah yang khusus hadir. Maka sikapilah dengan sikap kami nawa al fakna Ayat ke-9, ke-10 dan ke-11 nampak jelas perintah Allah bagi orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzikrillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jika diperlu untuk sholat Jumat, Fa'awira dikirlah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadahul baik dan tinggalkanlah segala bentuk transaksi perniagaan. Yang demikian itu menurut Allah. Lebih baik jika kalian mengetahui. Hadirin, Masyarakat Jum'ah Rahimahullah. Perintah ibadah Jumat ini tegas. Allah perintahkan untuk orang yang beriman. Bersegeralah menunaikannya. Karena itu lebih baik jika kalian mengerjakannya. Hadirin Masyarakat Jumat Kalau kita melihat fenomena umat Islam kebanyakan, ikhwan kita sesungguhnya masih banyak di luar sana hadirin mengabaikan seruan Allah datang panggilan ibadah Jumat. Mereka terlena dengan kesibukan dunia. Mereka mengatakan tanggung sedang bertransaksi. Niagakah itu? Urusan kantorkah itu? Bahkan sekalipun urusan negara. Tempatkanlah waktu untuk gila di untuk mengingat Allah. Apa esensi ayat ini hadir? sebagaimana dalam kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan man sarqa salasa jum'an tahawunan wa Allah ala qalbi barang siapa yang meninggalkan ibadah Jumat tiga kali berturut-turut secara sengaja maka Allah akan menutup kolbunya Astagfirullah. Bila hati ini tertutup hadirin. Bagaimana mampu untuk ini menerima nur dia? pancaran cahaya Allah sebagai hidayah dan taufiknya. Maka bagi mereka yang sengaja meninggalkan ibadah Jumat ini, kapanpun dimanapun, dengan sengaja min darurat tanpa ada darurat, maka akan tertutup hatinya dari pancaran nur Al-Quran ayat ini Fas'auli dzikrillah ya bersegeralah untuk mengingat Allah. Kolbu kita yang dipanggil. Sholat ini, mendengarkan hutbah ini hakikatnya ila dzikrillah sedang mengingat Allah. Maka sikapilah dengan sikap khusus. Janganlah kita dengan waktu yang sempit ini dihabiskan dengan mengantuk dan sebagainya Manfaatkanlah ini untuk zikrullah, mengingat Allah. Karena hati yang senantiasa mengingat Allah akan menjadi kolbu yang taslim, berserah diri kepada Allah. Yang kelak di akhirat akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan taslim, tenang hadirin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar ibadah Jumat ini menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Kecuali mereka di dalam hadis diterangkan yang tidak wajib untuk melaksanakan Jumat adalah hamba sahaya, anak kecil, perempuan dan orang yang sakit. Itu tidak diwajibkan hadirin. Tetapi di luar itu semua menjadi hak dan kewajiban. Menjadi pun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atin. Kata Rasulullah. Menjadi hak dan kewajiban. Apa makna hak dan kewajiban di situ? Rasulullah teramat sidik di dalam mengeluarkan fatwa ini. Rasul tahu kalau umat nanti di akhir zaman banyak hak keagamaannya tertekan oleh regulitas institusi di mana kita bekerja. Regulasi peraturan dimanapun kita berada sering ada penekanan Allah untuk makan siang saja diluangkan waktu sedemikian rupa. Tapi hanya untuk melaksanakan ibadah Jumat yang itu merupakan hak bagi setiap muslim dan kewajiban. Ini seharusnya ada perubahan regulasi tadi. Yang mendasar di negeri memang Al-Quran tidak mengisyaratkan untuk libur pada hari Jumat. Akan tetapi sisakan waktu Fas'awilah dikrillah. Sisakan waktu untuk mengingat Allah. Jangan diberi pengekangan kepada institusi-institusi, terutama swasta. Jangan mengekang umat Islam yang menjadi karyawannya menjadi terlambat masuk kerja karena melaksanakan hak dan kewajibannya. Kalau di negara Muslim yang negaranya menghadapi nilai-nilai hukum Islam, mereka meliburkan agar supaya apa? Umat Islam mampu maksimal melaksanakan ibadah Jumat. Tetapi di negeri ini kita harus realistis. Akan tetapi kita harus menjadatinya. Manfaatkanlah waktu yang ada untuk intensif di Allah. Kapanpun dimanapun ibadah Jumat memanggil kita. Hadirin mahasiswa Jumat rahimahumullah. Menyadari itu semua, sangat penting ibadah ini untuk kita tunaikan. Dan semoga lewat ibadah Jumat ini Allah pancarkan nur ilahian hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita mampu senantiasa menunaikan segala bentuk perintah Allah khususnya ibadah Jumat dan umumnya segala bentuk perintah Allah baik wajib maupun sunnah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin lewat khutbah ini semoga kita semua mengambil hikmahnya Tempatkanlah waktu kapanpun dimanapun tanpa ada darurat kita siapkan hati kita, orang kita untuk bersegera. Fadhamu bila dikirimlah. Itulah kiranya hadirin. Misalnya perintah Allah di dalam Al-Quran bahwa pelaksanaan ibadah Jumat melahirkan jiwa yang takdir karena zikrullah. Dan zikrullah itu akan senantiasa menghiasi kehidupan kita di dalam menengkap kita mencari karunia Allah di dalam kehidupan ini sebagaimana ayat yang ke-10 Allah terangkan Faidah di sholat Bangsa siru filmar Wadutaku min fadilah Wadukurullaha kasiro Ma'allakum tuktihun Jika selesai melaksanakan ibadah Jumat ini Bangsa siru Bertebaranlah hadir di muka bumi Wadutaku min fadilah Dan carilah daripada karunia Allah dan yakilah jiwa kita. Jadi kamu cari rezeki dari Allah, fadilah dari Allah, karunia dari Allah. Yakilah jiwa kita dengan zikrullah an roh Zikir yang banyak hadirin. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Inilah hadirin metode Al-Qur'an, sistem al-Islamnya menganjurkan kepada kita. Di sisi lain bersegera untuk melaksanakan nilai-nilai akhirat, tapi di sisi lain menganjurkan pula kita untuk mencari mangsa. Wa min fadillah. Akan tetapi hiasilah itu semua sekali lagi dengan wadafarullah al dengan berpikir kapanpun dimanapun kita berada. Semoga kekuatan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan umumnya bagi semua umat Islam yang mendengar di sana yang tidak sempat hadir menjadi tertarik hatinya untuk bergerak menghadiri dan menunaikan ibadah Jumat ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hadim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وذو وأنعم وتفق